Ada zaman Nabi orang minta ah, dipotong tangannya. Ada ada yang dirajam, ada pada zaman Nabi SAW alaihi wasallam lihat. Karena keimanan kisah Ma'iz. Ma'iz adalah orang yang terpleset dalam perzinahan, lihat. Dia tidak ingin diseksa di akhirat, imannya itu, lihat. Tidak ngentengin iman, tidak apa-apa aku terhinakan di dunia, aku mati dirajam nggak apa-apa. Ya Rasulullah, tu waqad zanet, Aku telah hancur Rasulullah, aku telah melakukan berzinaan. misalnya. Seketika dia Biarpun Rasulullah mengajar untuk menutup aib, la'allaka lamasta, la'allaka qabbalta, la'allaka ah mungkin kamu hanya bersentuhan, mungkin kamu. Tapi lihat dari pribadi Ma'iz bin Malik dari pribadinya adalah ingin terbebas daripada dosa ini karena ngerti dia iman dia melakukan kemaksiatan tapi dia punya iman hukuman Allah sangat mengerikan di akhirat nanti sampai berkata nakini dalam riwayat bersihkan aku ya Rasulullah ya, ya Rasulullah aku punya dosa ini bersihkan Nabi mengatakan la'allaka barangkali kamu hanya sekedar ciuman ya Rasulullah halaktu wa inni wa qad zanaitu tahirni nakini tahirni dalam riwayat bersihkan aku lihat keyakinan itu nggak peduli tentang dirinya nanti nah, sekarang menunda tobat dari mencuri dari masih menunda nanti nanti kayaknya nggak takut kepada Allah